Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah untuk melengkapi pembahasan kita tentang munada maka kita pada kesempatan kali ini akan membicarakan salah satu keadaan yaitu bagaimana kita memanggil kata yang terdapat alif lamnya ya kita akan membicarakan tentang eh, suatu cara yaitu bagaimana kita dapat memanggil kata yang terdapat alif lamnya. Karena kata yang terdapat alif lamnya ini bentuknya agak unik, jadi dia mempunyai cara tersendiri untuk dapat kita panggil. Baik, untuk kata yang terdapat alif lamnya ada beberapa ketentuan dalam pemanggilannya. Jadi, di sini ada beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan dan agak sedikit berbeda dengan ketentuan yang telah kita jelaskan untuk memanggil ya kata tertentu ya akan tetapi kalau di sana ada kata yang ada alif lamnya maka di sini ada cara khusus ya khusus untuk memanggil kata tersebut yang pertama kata yang dipanggil i'rabnya kita buat marfu sekali lagi bahwasanya kata yang dipanggil i'rabnya kita jadikan marfu. Kemudian yang kedua, maka di sini kita menambahkan lafat-lafat berikut ini setelah huruf nida. Jadi kita menambahkan lafat khusus setelah ya setelah huruf nida. Jadi tidak cukup hanya dengan huruf nida saja. Maka kita perlu menambahkan lafat-lafat tertentu setelah huruf nida. Lafat apakah itu? Ya, maka di sini kita bisa melihat di sini ada lafat ayuha. Ya, lafat ayuha ini ditambahkan setelah huruf lidah. Ya, untuk isim mudakar. Ya, apabila ada isim mudakar, dia menggunakan alif dan lam. Ya, kita ingin memanggilnya, maka kita menambahkan ayuha setelah apa? Setelah huruf nida. Kemudian lafat yang kedua adalah ayat ayatuha. Nah, kalau ayat ayatuha dia ditambahkan setelah huruf nida untuk isim muannas. Jadi kalau ada isim muannas dan dia menggunakan alif dan lam, kita ingin memanggilnya. Bagaimana caranya? Ya, jangan terburu-buru, maka kita menambahkan ayatuha setelah apa? Setelah huruf nidaknya. Maka barulah ya kita bisa sempurna di dalam memanggilnya. Contohnya untuk mempermudah penjelasan yang telah kita sampaikan, di sini ada contoh ya ayuhan nabiyyu. Di sini kita melihat bahwasanya an-nabi dia adalah mudzakkar. Maka jangan lupa setelah huruf nida ya ya dalam contoh ini adalah ya kita tambahkan ayuha karena an-nabi dia mudzakkar ya dan jangan lupa an-nabi dia marfu ya ingat ketentuan yang pertama ya an nabi dia marfu sehingga kita baca ya ayuhan Nabiyu, ya kemudian contoh yang kedua misalnya ada kata al muslimun ya bagaimana kita ingin memanggilnya jangan lupa kita tambahkan ayuha setelah ya ya sehingga menjadi ya ayuhal muslimun kenapa demikian karena al muslimun dia muzakkar dan jangan lupa al-muslimun dia marfu, dia marfu dengan tanda rofaknya yaitu dengan wow ya, dengan tanda rofaknya yaitu dengan wow Karena termasuk apa? Jamak mudakar salim. Coba dilihat pembahasan ulang tentang apa itu jamak mudakar salim, apa itu uh, isim musanna dan lain-lain ya telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Nah, Eh, sekarang kita berpindah misalnya gimana kalau isimnya itu mu'anas, ya sama saja cukup mudah maka jangan lupa kita tambahkan ayatuha ya kita tambahkan ayatuha setelah huruf nida ya maka di sini contohnya ya ayatuhal mar'atu ya ya ayatuhal mar'atu al mar'ah dia perempuan maka kita menambahkan ayatuha setelah apa setelah huruf nida ya Jangan lupa pula al-mar'atu dia marfu, ya, dia marfu. Ingat ketentuan yang pertama. Kemudian contoh yang terakhir ya, contoh yang terakhir yang kita sebutkan di sini misalnya al-muslimat. Al-muslimat jamak bentuknya ya, ya. Maka kita e, tambahkan ayyatuha karena memang al-muslimat dia muannas sehingga menjadi ya ayyatuhal muslimatu. Nah, baik, nah, kami kira sudah dapat dipahami Eh, bagaimana caranya kita memanggil ya kata yang ada alif lamnya. Agak unik memang, tapi eh, kami kira tidak membingungkan ya, malah cukup mengasihkan ya. Baik,